Saleh bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan Hafidhahullah Ta'ala Kita akan memasuki pembahasan yang sangat penting sekali Yaitu Asalibul Quran fi da'wati ila tauhidil ilahiyah. Metode Al-Qur'an yang beragam di dalam mengajak kepada tauhid uluhiyah. Beragam metode Al-Qur'an di dalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Jamaah sekalian, ini pembahasan yang sangat penting sekali. Kalau kita perhatikan dan kita pahami bab ini, insyaallah taala akan menguatkan dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu tujuan besar kenapa kita menuntut ilmu. Kenapa kita belajar agama? Agar iman kita semakin kuat. Agar tauhid kita semakin kokoh. Sehingga insyaallah taala kita akan lebih termotivasi untuk beramal soleh dan menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan kembali jemaah sekalian untuk lebih serius, lebih semangat, lebih giat lagi di dalam mempelajari ilmu agama. Kalau kita semangat untuk mempelajari ilmu dunia, tentu semestinya kita harus lebih semangat lagi dalam mempelajari ilmu agama. Karena di dalam memahami ilmu agama dengan baik, disitulah kunci untuk meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan dunia kita bisa rusak. Dunia dapat membinasakan kita dengan segenap kenikmatan dan kemewahannya apabila kita tidak mendalami ilmu agama. Jadi ini adalah pembahasan yang sangat penting sekali insyaallah taala akan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan di sini dalam bab ini Sebelas metode sebelas metode Al-Quran untuk mengajak kita mentauhidkan Allah di dalam ibadah mengajak kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut untuk disembah kadang berupa perintah kadang berupa larangan syirik larangan sebaliknya dan kadang mengajak kita menggunakan akal sehat kita. Insyaallah taala akan kita sebutkan satu persatu dari sebelas metode Al-Qur'an dalam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Metode yang pertama berupa perintah Allah memerintahkan kita beribadah hanya kepadanya dan melarang kita beribadah kepada selainnya. Jadi perintah dan larangan. Ini metode yang pertama. Perintah beribadah hanya kepada Allah dan larangan beribadah kepada siapapun selainnya. Beliau sebutkan di sini beberapa ayat atau dua ayat saja yang pertama dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Dan beribadahlah hanya kepada Allah. Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini metode yang pertama, berupa perintah perintah ibadah kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Dan di dalam ayat ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Ayat ini menunjukkan kepada kita ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah ibadah yang ditujukan kepadanya atau hanyalah ibadah yang dilakukan oleh orang yang tidak berbuat syirik. Makanya setelah perintah ibadah menyusul larangan syirik. Sebab orang yang mempersekutukan Allah, ibadahnya tidak akan diterima. Jangankan ibadah yang akan dia kerjakan, ibadah yang sudah dia kerjakan semuanya akan terhapus. Jadi ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari surat An-Nisa ayat ke-36. Hidayah uh, ibadah hanya akan diterima oleh Allah apabila kita meninggalkan dosa syirik. Maka percuma saja kita beribadah kepada Allah kalau kemudian kita juga beribadah kepada selain Allah atau mengakui ada yang patut disembah selain Allah. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini di dalam ayat ini dikatakan wala tusyriku bihi syai'an janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jamaah sekalian, coba perhatikan kalimat syai'an. Kata syai'an ini dalam bahasa Arab disebut kata nakirah. Dan dia terletak dalam konteks pelarangan. Ulama menjelaskan apabila kata nakirah, kata umum ditambah lagi dalam konteks pelarangan, maka dia bermakna umum tanpa ada pengecualian. Sehingga larangan berbuat syirik di sini mencakup dengan siapapun Allah dipersekutukan, tidak ada pengecualian. Ya, enggak ada pengecualian, semuanya seluruh makhluknya, siapapun, apapun, tidak patut dipersekutukan dengan Allah, semuanya terlarang. Baik. Dalil yang kedua, beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang ber, wahai umat manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini perintah. Al-Baqarah ayat ke-21 ini adalah perintah pertama dalam Al-Qur'an. Nanti antum bisa buka di dalam Al-Qur'an buka dari ayat yang pertama. Apa ayat pertama dalam Al-Qur'an? Hah? Apa ayat yang pertama? Apa ayat pertama dalam Al-Qur'an? Masa nggak tahu? Hah? Surat apa yang pertama dalam Al-Quran? Al-Fatihah. Ayat pertamanya apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat sebagian ulama, ya, pendapat yang paling kuat, insya Allah Taala, itu dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim hanya mukaddimah, ya, pembukaan, ya. Antum perhatikan dari ayat yang pertama, kemudian masuk surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama. Jadi surat kedua. Pada surat yang pertama dan surat yang kedua, tidak ada satupun perintah, ya, kalimat berupa perintah, demikian pula kalimat berupa larangan. Sampai pada ayat 21, baru kita temukan kalimat perintah pertama. Nanti bisa dilihat. Kalimat perintah yang pertama itu terletak pada ayat 21 dari surat Al-Baqarah. Apa kalimat perintah yang pertama jemaah sekalian? Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rob kalian. Demikian pula larangan yang pertama. Larangan yang pertama dalam Al-Quran terletak pada ayat 22 dari surat Al-Baqarah. Apa larangan yang pertama? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu padahal kamu mengetahuinya. Dari sini dapat kita pahami, inilah perintah terbesar dan larangan terbesar. Perintah terbesar adalah tauhid, larangan terbesar adalah syirik. Baik. Ini metode yang pertama. Perintah dan larangan. Perintah beribadah hanya kepada Allah dan larangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua, berupa pengabaran bahwasannya Allah menciptakan kita untuk ibadah. Ini metode yang kedua. Pengabaran dari Allah, tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56 wama khalaqatul jinna wal insa illa dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja surat Az Zariyat ayat ke-56 maka di sini Allah mengabarkan kepada kita untuk apa kita diciptakan tidak lain semata-mata untuk beribadah kepadanya saja oleh karena itu dapat kita pahami beribadah kepada Allah adalah kewajiban terbesar. Bahkan itulah misi kita diciptakan di muka bumi ini. Semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini metode yang kedua. Kemudian metode yang ketiga. Pengabaran bahwasannya para nabi dan rasul alaihi wassalam tugas mereka untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah yang satu saja dan melarang manusia menyembah selain Allah. Jadi, ini metode yang ketiga. Pengabaran tentang tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak lain tugas mereka mengajak manusia beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selainnya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha ibu tagut. Dan sungguh kami telah telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Tagut itu adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini ada pelajaran besar yang bisa kita petik bahwasannya tauhid itulah dakwah yang harus selalu kita prioritaskan. Siapa yang mengutamakan tidak menganggap remeh dakwah tauhid, maka dia adalah pengikut para nabi dan rasul alaihi Dan juga dia adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam kisah pengutusan Muadz bin Jabal ke negeri Yaman. Jemaah sekalian, sahabat Muad radhiyallahu anhu diutus ke negeri Yaman ketika itu umurnya masih sangat muda. Diutus sebagai seorang dai. Masih sekitar 20-an tahun umur beliau. Dan beliau wafat juga dalam usia yang sangat muda, belum sampai 40 tahun. Ini tugas Rasul yang beliau emban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesibukan beliau berdakwah di Madinah, beliau tidak sempat untuk pergi ke Yaman. Maka beliau mengutus para sahabatnya untuk pergi berdakwah ke berbagai negeri. Dan itu beliau pilih dari yang terbaik. Maka salah satu yang terpilih adalah Muad bin Jabal. Anak muda, 20-an tahun. Beliau pilih karena dia salah satu yang terbaik Ulama mengatakan Mu'ad adalah salah seorang sahabat yang paling tahu tentang hukum halal dan haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Muad sebelum berangkat. Falyakun awwala tad'uuhum ilaih syahadatu ilaha illallah syahadatu alla ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayyuhidullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya berwasiat kepadamu, hendaklah yang pertama kamu engkau dakwahi adalah tauhid. Yang pertama engkau dakwahi adalah tauhid. Makanya jemaah sekalian, kita ingatkan kembali kalau antum mau menilai ciri-ciri dakwah yang benar, mudah. Sebenarnya banyak ciri-cirinya. Tetapi ciri yang paling utama lihat perhatian mereka terhadap tauhid sebesar apa perhatian mereka? Kalau mereka punya perhatian yang besar dalam mendakwahkan tauhid dan memberantas kesyirikan, ini adalah ciri-ciri dakwah yang benar. Yaitu pengikut para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam atau pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena pada kenyataannya tidak sedikit golongan-golongan atau tokoh-tokoh yang juga mereka mengklaim berdakwah mengklaim sebagai kelompok dakwah atau orang yang berdakwah, ternyata mereka tidak punya perhatian terhadap dakwah tauhid. Bahkan tidak jarang dari mereka ada kecenderungan untuk meremehkan dakwah tauhid. Meremehkan. Ya. Mungkin saya pernah berikan contoh ada sebagian kelompok yang setiap harinya, setiap saatnya meneriakkan khilafah Islamiyah. Sementara perkara tauhid mungkin nggak pernah dia bahas rincian pembahasan kesyirikan nggak pernah dia bahas. Ya. Padahal tauhid itulah kunci Allah anugerahkan kepada satu kaum kekuasaan Islam. Dia nggak paham bagaimana seharusnya mendapatkan kekuasaan. Ya. Ada pula yang setiap harinya berbicara bagaimana bisa kita menguasai satu negara melalui jalan parlemen Sampai-sampai mereka mengatakan kesyirikan nggak ada lagi di tempat lain kecuali di parlemen katanya. Jadi dia tidak paham tauhid yang benar dan punya tidak punya perhatian yang besar terhadap tauhid, bahkan cenderung meremehkan. Iya. Dan berbagai macam metode yang mereka gunakan atau mereka prioritaskan dari berbagai macam tema-tema dakwah. Kalau antum saksikan mereka tidak punya perhatian terhadap tauhid, bahkan cenderung meremehkan, maka ini adalah ciri-ciri dakwah yang menyimpang, menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, demikian pula para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kemudian metode yang keempat Metode Al-Quran yang keempat di dalam mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, yaitu berdalil atau beristidlal berdalil dengan tauhid rububiyah. Maka konsekuensinya harus beriman terhadap tauhid uluhiyah. ya Menunjukkan kepada manusia hanya Allah yang memiliki sifat rububiyah. Maka manusia sudah sepatutnya beribadah hanya kepada Allah. Dan ini metode yang menggugah akal sehat bagi orang yang mau menggunakan akal. Seperti apa metodenya jemaah sekalian? Mengingatkan manusia hanya Allah yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Dan pertemuan terakhir kita sebelum libur, kita sudah jelaskan hakikat tauhid rububiyah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya. Apa contoh perbuatan Allah? Mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan, memberi manfaat dan menimpakan mudarat, mengatur alam ini, menguasai seluruh makhluknya. Hanya Allah yang melakukan itu. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah, tidak pula ada yang bersaing dengannya. Dan jamaah sekalian, tidak jarang orang-orang musyrik pun meyakini hal ini. Meyakini hal ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau kamu tanya kepada mereka wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan kalian? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Maka mereka beriman Allah sang pencipta. Nah, Al-Qur'an kemudian mengingatkan kalau kalian sebenarnya sudah tahu, sudah mengimani Allah sang pencipta, sudah sepatutnya dia saja yang kalian sembah. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21, ini ayat yang sudah kita sebutkan tadi, namun ada metode lain yang ingin beliau contohkan, Ya ayuhan nasu budu Rabbakumul ladhi khalaqakum Walladhina min qablikum. Wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi Allah yang menciptakan kita, kita sudah tahu, kita sudah imani, dia saja yang menciptakan kita, tidak ada selainnya yang menciptakan kita, maka sudah sepatutnya dia saja yang kita sembah. Demikian pula dalam surat Fussilat ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tasjudu lisyamsi wala wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan, namun bersujudlah kepada yang menciptakan semua itu. Jadi Allah ingatkan kita, dialah sang pencipta. Sujudlah kepada yang menciptakan seluruh makhluk, jangan bersujud kepada makhluk. Demikian pula dalam surat An-Nahl ayat ke-17 Allah menyatakan amma yakhluqu kaman la Apakah sama yang mencipta dengan yang tidak mencipta? Di sini Allah mengajak kita berpikir menggunakan akal sehat. Apa mungkin disamakan? Apa tidak bodoh orang yang menyamakan antara Allah sang pencipta dengan yang tidak sedikit pun mencipta? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan rezeki bagi kita, Allah yang menciptakan segala kenikmatan bagi kita. Bagaimana mungkin kita samakan dengan makhluk yang sedikit pun tidak pernah menciptakan kita, tidak menciptakan rezeki dan kenikmatan bagi kita. Ini metode yang keempat. Metode yang kelima adalah berdalil dengan kesempurnaan sifat Allah yang tidak dimiliki sedikit pun oleh makhluk sehingga dia saja yang patut disembah. Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna di mana sifat-sifat tersebut tidak sedikit pun dimiliki oleh makhluk siapapun. Maka sudah sepatutnya hanya Allah yang patut disembah. Sebagaimana dalam surat Maryam ayat ke-65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta hal ta'lamu lahu samia beribadahlah kepada Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepadanya apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Allah Maksudnya serupa dalam sifat-sifatnya? Tidak ada kan? Maka sudah sepatutnya hanya Allah yang disembah. Surat Al-A'raf ayat 180 Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepadanya dengan menggunakan nama-nama tersebut. Apa artinya jemaah sekalian? Nama-nama Allah itu maha indah. Dan setiap nama Allah mengandung sifat Allah yang maha sempurna. Beda dengan makhluk. Ya, namanya saja bagus. Sifatnya enggak bagus. Kalau Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan memiliki sifat-sifat yang sempurna yang terkandung di dalam nama-nama tersebut. Allah Al-Qawi yang maha kuat maka Allah memiliki sifat kekuatan yang sempurna. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka Allah memiliki sifat kasih sayang yang sempurna. Allah Al-Qadir yang maha mampu. Maka Allah memiliki sifat kudrah, kemampuan yang sempurna. Di mana sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh makhluk secara sempurna. Makhluk punya sifat kemampuan. Tapi ternyata kemampuannya serba terbatas. Iya. Oleh karena itu hanya Allah satu-satunya yang patut disembah Demikian pula ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Allah sebutkan dalam surat surat Maryam ayat ke-42. Beliau berkata, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a?" Wahai bapakku, mengapakah kamu beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak pula bisa melihat dan tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadamu sedikitpun? Maka semua sifat-sifat itu mendengar, melihat dan memberi manfaat hanya milik Allah. Bagaimana mungkin kita menyembah selain Allah yang tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan? Demikian pula dalam surat Fatir ayat ke-14, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum." Kalau kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak bisa dengar doa kalian. Walau sami umastajabulakum, lakum, andai mereka dengar sekalipun, mereka tidak bisa mengabulkan doa kalian. Maka Allah memiliki sifat mendengar yang sempurna dan mampu mengabulkan doa sehingga tidak patut kita beribadah kepada selainnya. Iya. Kita lanjutkan pada metode yang keenam pernyataan dari Allah akan lemahnya sesembahan kaum musyrikin. Ini metode yang keenam. Pernyataan dari Allah akan lemahnya sesembahan kaum musyrikin. Bisa juga ini mengandung tantangan kepada Tuhan-Tuhan mereka kalau mereka memiliki kekuatan. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf pada ayat 191 192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ayushrikuna, ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun." Mengapakah mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa mencipta sedikit pun dan yang mereka sembah itu adalah makhluk yang diciptakan? yang tidak bisa memberikan pertolongan kepada yang menyembah mereka, bahkan tidak pula bisa memberikan pertolongan kepada diri-diri mereka sendiri. Jadi di sini Allah katakan bahwa sesembahan kaum musyrikin itu sangat lemah. Pertama, tidak bisa mencipta. Yang kedua, mereka sendiri diciptakan. Yang ketiga, nggak bisa menolong, nggak bisa menolong orang lain. Yang keempat, nggak bisa menolong diri sendiri. Lemah. Bagaimana mungkin disembah selain Allah? Seluruh makhluk kondisinya lemah seperti ini, tanpa pengecualian. Tanpa pengecualian. Apakah itu berhala, apakah itu para nabi, atau para malaikat, semuanya lemah. Dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan yang mereka memiliki pun, itu asalnya dari Allah jadi sangat bodoh orang yang menyembah mereka. Demikian pula dalam surat Al-Isra ayat ke-56. Qul id'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakan, panggil yang kalian sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak bisa menghilangkan kemudaratan dari kalian. Tidak pula bisa memindahkannya. Jadi ditantang jamaah sekalian. Karena memang lemah, nggak bisa apa-apa. Silakan. Kalau kalian ditimpa musibah, silakan panggil. Silakan berdoa kepada yang kalian sangka sebagai Tuhan selain Allah. Maka kata Allah dengan penuh penegasan, mereka sedikit pun tidak bisa menghilangkan kemudaratan dari kalian. Tidak pula bisa memindahkannya. Hanya Allah yang bisa. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Demikian pula di dalam surat An-Nahl ayat ke-73. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqa minas samawati wal ardi syai'an wa la yastati'un. Dan mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak sedikit pun menguasai untuk mereka rezeki dari langit dan dari bumi dan mereka tidak punya kemampuan sama sekali untuk memberikan rezeki. Jadi alangkah bodohnya orang yang menyembah makhluk yang lemah tidak punya kuasa dan tidak bisa memberi rezeki apapun kepada mereka. Yang terakhir dalam poin yang keenam ini, beliau menyebutkan surat Al-Hajj ayat ke-73. Ini juga perlu kita renungkan dan kita gunakan akal sehat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu, duriba mathalun fastami'u lahu." Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Jamaah sekalian, di sini kita bisa petik pelajaran. Bahwasannya, untuk menyampaikan sesuatu yang penting, suruh dulu orang yang mau disampaikan itu untuk dengar. Kenapa? Percuma saya kita capek-capek bicara, dia nggak perhatikan. Iya. Jadi, Allah di sini menarik perhatian kita terlebih dahulu. Maka kita harus punya perhatian jangan kita ikuti sifat orang-orang kafir tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah mereka ada yang bermain-main ada yang bersenda gurau ada yang tutup telinga nggak mau mendengarkan dengan serius dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kuri al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kalau Al-Qur'an dibacakan maka dengarlah dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Artinya, kalau kamu tidak mau dengar, tidak mau diam, kamu bukannya akan mendapatkan rahmat, namun sebaliknya mendapatkan azab. Ini faidah yang bisa kita petik. Kata Allah, telah dibuat perumpamaan, maka dengarlah perumpamaan itu. Innal tad'una min dunillah la dzubaba walau ijtama'ulah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan pernah sanggup untuk menciptakan walau hanya seekor lalat meskipun mereka bersatu semuanya untuk menciptakan seekor lalat tersebut wa iyaslubhumudz syai'an la yastang la minhu andaikan lalat itu merampas sesuatu dari mereka niscaya mereka tidak akan sanggup untuk menyelamatkan sesuatu itu darinya. Da'ufat talibu wal matlub. Sungguh lemah yang menyembah dan yang disembah. Iya. Jadi jemaah sekalian, di sini Allah mengingatkan kita yang mampu mencipta hanya Allah. Seluruh yang mereka sembah selain Allah, seluruh makhluk nggak bisa mencipta apa-apa. Bahkan walau makhluk bersatu tidak mampu menciptakan apa-apa meskipun hanya seekor lalat. Ya, ini tantangan dari Allah sampai hari kiamat. Mau didatangkan orang-orang yang paling cerdas, yang memiliki alat-alat yang paling modern sekalipun, mereka bersatu semuanya untuk menciptakan satu makhluk yang sebelumnya tidak ada sama sekali. Kemudian menjadi ada, mereka nggak akan sanggup walaupun hanya seekor lalat. Nggak bisa jamaah sekalian. Ya, jangan percaya dengan apa namanya segala macam cloning nggak mungkin, nggak bisa. Ya, Bagaimana bisa mereka meniupkan ruh? Gak mungkin, hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa melakukannya. Iya. Jadi demikian. Maka sangat bodoh orang yang menyembah selain Allah, apalagi patung-patung berhala-berhala yang sudah jelas lemah. Andai karena seekor nyamuk merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa menyelamatkan apa yang telah dirampas tersebut. Bagaimana mungkin disembah? Kita masuk metode yang ketujuh. Tadi kita katakan ada berapa metode? Sebelas. Berarti sedikit lagi. Ini yang ketujuh. Pernyataan akan kebodohan kaum musyrikin yang menyembah selain Allah. Jadi kaum musyrikin dibodoh-bodohkan. Karena mereka menyembah selain Allah. Karena itulah kebodohan yang terbesar. Bagaimana mungkin seseorang menyembah sesuatu yang sedikit pun tidak bisa memberi manfaat kepadanya? Nggak bisa buat apa-apa. Iya. Maka itulah kebodohan terbesar pada saat yang sama dia tinggalkan atau dia tidak mentauhidkan Allah di dalam penyembahan. Padahal hanya Allah yang menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepadanya. Beliau menyebutkan dua ayat. Yang pertama surat Al-Anbiya ayat 66 sampai 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Ibrahim berkata, Afa ta'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Ini Allah menukilkan kepada kita bagaimana hebatnya Nabi Ibrahim salam di dalam berdakwah kepada kaumnya. Betapa cerdasnya beliau. Beliau berkata kepada kaumnya, "Mengapakah kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepada kalian sedikit pun?" tidak pula bisa menimpakan mudarat. Uffil lakum walima ta'buduna min dunillah afala ta'kilun. Celaka kalian. Dan apa yang kalian sembah selain Allah, mengapa kalian tidak berfikir? Artinya kalian sangat bodoh. Kenapa nggak mikir? Ya. Jadi dibodoh-bodohkan mereka. Karena memang mereka adalah orang-orang yang paling bodoh. Iya. Ayat yang berikutnya surat Al-Ahqaf ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang menyembah selain Allah sesuatu yang sama sekali tidak bisa mengabulkan doanya sampai hari kiamat bahkan juga tidak mendengarkan doa-doa mereka bodoh kan dia berdoa misalkan dia datang ke kuburan para wali berdoa kepada para wali yang mana para wali itu sudah meninggal dunia tidak lagi mendengarkan doa mereka dan tidak mungkin mengabulkan sampai hari kiamat Siapa yang mengatakan para wali mendengarkan doa kita? Dan siapa yang mengatakan mereka bisa mengabulkannya? Jadi ini adalah sangat bodoh. Justru orang yang sudah wafat itu dialah yang butuh doa kita. Bukan kita berdoa kepadanya. Iya. Kemudian metode yang kedelapan. Penjelasan tentang azab yang akan menimpa orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini metode yang ke-8. Penjelasan azab yang akan menimpa orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yeah. Dan juga termasuk dalam metode ke-8 ini penjelasan bagaimana antara yang menyembah dan yang disembah itu kemudian saling menyalahkan di akhirat kelak. Itu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azab yang akan mereka terima, kemudian mereka saling menyalahkan. Beliau sebutkan beberapa ayat, mungkin kita sebutkan sebagiannya saja. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 165 sampai 167. Jadi penjelasan azab yang akan menimpa mereka dan kondisi mereka yang saling menyalahkan antara yang menyembah dan yang disembah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau yaral ladzina zalamu id yarawna al-adzaba annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab." Andaikan orang-orang musyrik yang zalim tersebut melihat tatkala mereka menyaksikan azab bahwasannya ternyata kekuatan itu milik Allah seluruhnya dan bahwasannya Allah sangat keras azabnya. Jadi ayat ini berbicara tentang bagaimana penyesalan mereka kelak pada hari kiamat. Ternyata Allah sangat kuat dan Allah Maha mampu untuk mengazab mereka dan bahwasannya azab mereka azab Allah sangat keras. Kemudian Idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Tatkala yang disembah berlepas diri dari yang menyembah. Jadi mereka menyalahkan, kenapa kalian menyembah kami? Wara'ul azab. Tatkala mereka melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab. Maka putuslah segala hubungan kasih sayang di antara mereka. Wa qala alladziina taba'u law anna lana qarratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa bikharijina minan nar. Kemudian berkatalah orang-orang yang mengikuti andai saja kita masih bisa melakukan untuk kita berlepas diri dari mereka sebagaimana hari ini mereka berlepas diri dari kita. Ya, mereka nyesal. Demikianlah kata Allah, kami perlihatkan kepada mereka Allah perlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka sebagai penyesalan atas mereka dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan dari api neraka. Artinya orang-orang musyrik itu akan kekal di dalam neraka dan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Iya. Di sini beliau sebutkan banyak ayat, mungkin kita cukupkan satu ayat itu saja. Kita masuk metode yang kesembilan. Metode yang kesembilan, metode Al-Quran di dalam mengajak kita untuk mentauhidkan Allah adalah Allah membantah kaum musyrikin dan menjelaskan kesalahan mereka tatkala menjadikan makhluk sebagai perantara untuk beribadah kepada Allah dengan dalih untuk mendapatkan syafaat. Saya ulangi, bantahan Allah terhadap kaum musyrikin yang menjadikan makhluk sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah dengan dalih untuk mendapatkan syafaat. Jadi ini salah satu alasan orang-orang musyrik dahulu. Sebenarnya kita bukan pingin beribadah kepada mereka, tapi ada tujuan lain, yaitu supaya kita mendapatkan syafaat. Iya. Maka Allah membantah mereka sebagaimana diantaranya dalam surat Az-Zumar ayat ke-43 sampai 44. Amittakhadhu min dunillahi syufa'a? Qul awal awalau kanu la yamlikuna syai'a wa la ya'kilun. Qulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ard. Patutkah mereka menjadikan selain Allah mereka meyakini selain Allah yang bisa memberi syafaat kepada mereka? Apakah mereka masih meyakini selain Allah bisa memberikan syafaat? Padahal mereka tidak punya kuasa sedikit pun dan tidak pula bisa berfikir. Kemudian Allah menegaskan, katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Miliknya lah kekuasaan langit dan bumi. Jadi Allah tidak menerima alasan ini. Allah tidak menerima alasan untuk mendapatkan syafaat. Karena sampai hari ini masih banyak yang beralasan demikian. Supaya katanya para wali memberi syafaat. Kemudian mereka berdoa kepada para wali. Maka apa yang mereka lakukan itu nggak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Oleh karena itu Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 255, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah? Jadi syafaat itu dimintakan kepada Allah. Metode yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa yang mereka sembah selain Allah tidak sedikit pun bisa memberi manfaat kepada mereka. Tidak sedikit pun bisa memberi manfaat kepada mereka. Alangkah bodohnya mereka mempersekutukan Allah dengan makhluk yang sedikit pun tidak bisa memberi manfaat kepada mereka hanya Allah yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Dalam surat Saba ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard Katakan Silahkan kalian seru Silahkan kalian berdoa kepada yang kalian sangka sebagai sesembahan selain Allah. Maka kata Allah, mereka itu sebenarnya tidak sedikit pun memiliki kekuasaan walau hanya sebesar biji zarrah di langit maupun di bumi. Nggak ada kekuasaannya sama sekali. Bagaimana mungkin bisa memberi orang yang yang zat yang kita minta supaya bisa memberi karena dia memiliki sesuatu bagaimana mungkin kita minta kepada yang tidak punya apapun? Bahkan Allah mengatakan dalam lanjutan ayat, وَمَا lahum fihi min syirk." Di dalam penguasaan dan kepemilikan langit dan bumi, mereka pun tidak sedikit pun bersekutu dengan Allah. وَمَا لَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ zahir. Tidak pula ada di antara mereka yang menolong Allah dalam mengatur langit dan bumi. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ illa liman adzina lahu dan tidak bermanfaat syafaat itu di sisi Allah kecuali bagi siapa yang telah Allah izinkan. Iya. Jadi Allah jelaskan kepada kita segala sesuatu yang disembah selain Allah nggak bisa beri manfaat kepada kita. Kenapa? Karena dia nggak punya apa-apa. Dia nggak punya apa-apa. Maka sangat bodoh orang yang menyembah selain Allah. Kita masuk penjelasan tentang metode yang terakhir metode dalam Al-Quran. Namun di sini kata Syekh ini hanya contoh. Di sana masih ada metode-metode lain yang mungkin belum kita sebutkan. Yang ke-11 yang bisa kita contohkan kata Syekh Hafizahullah taala bahwasannya Allah telah menyebutkan banyak sekali perumpamaan di dalam Al-Qur'anul Karim untuk menjelaskan akan batilnya kesyirikan. Begitu banyak perumpamaan dalam Al-Quran untuk menjelaskan batilnya kesyirikan. Ya, tadi sudah kita sebutkan juga di antara perumpamaannya, yaitu mereka tidak bisa menciptakan seekor lalat, bahkan walau mereka bersatu. Demikian pula, andai lalat merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak bisa menyelamatkan. Nah, di sini Syekh menyebutkan perumpamaan yang lain perumpamaan yang mungkin mengandung peringatan yang lebih dahsyat yaitu surat Al-Hajj ayat ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang jauh. Jamaah sekalian, tentang arti ayat ini sebenarnya bukan sekedar perumpamaan, tapi ini adalah kejadian nyata. Ini adalah kejadian nyata yang akan terjadi terhadap orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Ahmad dari sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis tentang kisah perjalanan ruh. Antum harus cari hadis ini dan baca. Hadis ini panjang dan sangat bermanfaat. Hadis tentang kisah perjalanan ruh, perjalanan panjang. Ya, dan hadisnya juga cukup panjang. Salah satu buku yang memuat hadis tersebut adalah buku yang berjudul Ahkamul Janaiz. Hukum-hukum jenazah karya uh, eh, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. yang tuh bisa baca di buku itu, ya. Kalau mau mudah, mau mudah tanya saja sama Ustadz Google, ya. Lebih mungkin lebih mudah gitu. Hmm. Tapi untuk kitabnya salah satunya di situ ada. Ya. Kemudian di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan di antara yang beliau ceritakan perjalanan ruh orang kafir, orang musyrik tatkala dia diangkat ke langit, maka malaikat yang membawanya, malaikat yang membawanya ini bukan malaikat maut. Malaikat maut itu tugasnya hanya mencabut nyawanya. Dan dia sudah dinanti, bahkan mereka sudah datang sebelum datangnya malaikat maut. Yaitu para malaikat yang berwajah sangar. Yang sangat mengerikan datang untuk menjemput ruhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir dengan membawa bejana dari neraka. Dengan kain kafan dari neraka yang baunya sangat busuk. Dicabut dengan sangat keras oleh malaikat maut ketika ruhnya sudah keluar, mereka tidak biarkan sedikit pun di tangan malaikat maut, langsung mereka ambil. Juga dengan cara yang kasar, disitulah ruhnya diletakkan tidak ada kemampuannya sedikit pun untuk melawan. Walaupun dia di dunia berbadan kekar, berotot kuat, pintar bela diri, tidak ada seorang pemberani pun yang tidak takut tatkala menghadapi kematian. Tidak ada seorang pemberani pun yang tidak takut kalau sudah melihat malaikat maut. Iya. Setelah dicabut ruhnya, mereka bawa dia ke atas mereka bawa dia ke atas, baru sampai di langit dunia, langit yang pertama. Minta izin untuk masuk, untuk membawa ruhnya, agar berjumpa dengan Allah. Ternyata jemaah sekalian, Allah tidak mengizinkan para malaikat penjaga pintu langit dunia untuk membukakan. Nggak diizinkan, nggak boleh. Ya, sementara ruh yang beriman diizinkan terus naik sampai langit yang ketujuh. Dan setiap malaikat penjaga pintu langit berharap semoga dia lewat di hadapannya. Ya. Tapi yang ini tidak diizinkan. Kalau ruh orang yang beriman setelah naik sampai langit yang ketujuh, kemudian setelah jasadnya dikuburkan, ruhnya dikembalikan lagi. Untuk apa? Untuk ditanya oleh dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Sama. Ruhnya orang kafir ini pun ditolak di langit namun tetap dikembalikan. Tetap dikembalikan ke jasadnya setelah jasadnya dikuburkan. Tapi jamaah sekalian, cara mengembalikannya adalah dilempar dari atas langit. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Surat Al-Hajj ayat ke-31. Wa يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Fatakhtafuhu tayr au tahwi bihi rih fi makanin sahik. Lalu burung menyambarnya atau dibawa oleh angin sampai ke tempat yang jauh. Jadi itu perumpamaan kondisi dia jatuh dari langit, dilempar oleh malaikat. Subhanallah, kalau jatuh dari gedung dua lantai saja sudah luar biasa kita rasakan sakitnya. Bagaimana kalau jatuh dari langit? Iya. Jadi ini peringatan, perumpamaan dan peringatan terhadap orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, inilah di antara banyaknya ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang kewajiban beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Semakin banyak, semakin dalam kita pelajari ayat-ayat ini, ya sayang sekali kita hanya me, apa namanya mempelajari dan mentadaburi secara sepintas. Tapi kalau kita lebih dalam lagi mengkaji, menggali, maka itu akan semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Silakan. apa asal usul Wali Songo dan mengapa sekarang banyak yang bertawasul ke makam mereka. Kalau cerita sejarah yang sudah banyak tersebar, Wali Songo itu di antara para wali atau orang soleh yang dulu berjasa mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Ya. Dan ini jasa yang sangat besar yang sepatutnya kita doakan orang-orang yang memiliki jasa besar ini agar mereka dikaruniakan rahmat dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun sejarah manapun di dunia ini, sejarah manapun di dunia ini, tidak bisa atau tidak punya cara untuk kita dapatkan cerita yang paling sahih. Enggak punya cara nggak punya metode ilmiah. Ya, sejarah bangsa manapun di dunia ini tidak punya metode ilmiah yang kuat untuk menjamin keasliannya, kebenarannya. Kecuali sejarah yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau antum pelajari ilmu hadis, paham apa yang saya katakan. Tidak ada sejarah bangsa manapun yang punya metode ilmiah yang kuat untuk membuktikan kebenaran sejarah. Paling-paling mereka cuma katakan konon kabarnya. Ya. Menurut legenda, ya. Itu aja bahasa mereka. Kalau Al-Qur'an sudah jelas kebenarannya dari Allah diriwayatkan secara mutawatir. Hadis juga jelas. Berkata fulan, fulan mengatakan telah menyampaikan kepada kami fulan, fulan mengatakan telah menyampaikan kepada kami fulan, fulan mengatakan telah menyampaikan kepada kami fulan. Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Itu metodenya. Metode apa namanya itu? Hah? Metode sanad. Sanat itu adalah silsilah, mata rantai, periwayatan sebuah kabar berita. Itu nggak ada di sejarah manapun. Ya, nggak ada. Kalaupun ada, tidak seketat di dalam hadis. Ya, saya nggak bisa berbicara panjang lebar ini karena ini ilmu yang besar sekali, ilmu yang luas. Namanya ilmu mustalahul hadis. Dan di dalam ilmu mustalahul hadis itu ada berbagai macam cabang-cabang ilmu lagi. Iya. Sejarah manapun nggak punya seperti ini. Jadi nggak bisa kita asal mudah begitu saja menerima katanya dia begini, katanya dia begitu, belum tentu benar. Ya, dan makanya tidak jarang yang sampai ke masyarakat itu justru lebih banyak cerita-cerita khurafat. Ya, kisah-kisah yang sudah banyak dibumbu-bumbui. Ya. Beda dengan sejarah Islam. Sejarah Islam pun nggak semua yang punya sanatnya. Ada juga yang seperti itu. Maka yang seperti itu ya nggak ya nggak bisa dipakai juga. Ya. Jadi ini dalam apa namanya menilai sebuah kisah sejarah. Pertama harus dipastikan kebenarannya. Jadi belum tentu benar. Kalaupun benar, itu juga bukan jaminan apa yang terjadi dalam sejarah, misalkan perbuatan orang-orang soleh dahulu, kemudian itu dijadikan dalil, sama sekali enggak enggak apa namanya enggak boleh dijadikan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya mau disebut itu perbuatan wali songo atau perbuatan siapapun, kalau salah ya tetap salah. Iya. Jadi itu nggak terlalu penting. Itu pun kalau sejarahnya benar. Maka patokan kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tetap kita sebagai Muslim memuliakan dan menghormati para wali. Tetapi Nah, di sini yang perlu kita luruskan. Tetapi harus dengan cara yang benar. Adapun cara yang mereka lakukan yaitu menjadikan para wali untuk berdoa kepada selain Allah dijadikan sebagai perantara, maka ini adalah syirik. Kenapa? Allah nggak butuh perantara. Allah tidak butuh perantara. Ibadah itu hanya kepada Allah. Kalau seseorang menjadikan makhluk sebagai perantara, sama saja dia beribadah kepada makhluk. Makanya dalam Al-Quran, apa kata Allah? وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Robmu berfirman, berdoalah kepadaku, saya akan aku kabulkan. Tidak pernah sedikit pun Allah mengatakan, berdoalah kepada Nabi, berdoalah kepada malaikat, berdoalah kepada wali, nanti doa kalian diteruskan kepadaku. Enggak pernah. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Enggak boleh diberikan kepada selain Allah, walaupun dengan dalih tawassul. Dan itu bukan tawassul yang benar. Tawassul yang benar itu ada tiga. Satu, bertawassul dengan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, bertawassul dengan amal soleh yang kita kerjakan. Yang ketiga, bertawassul dengan meminta doanya orang soleh yang masih hidup. InsyaAllah ta'ala di lain kesempatan kita jelaskan lebih detail tentang tiga macam tawasul ini. Jadi tawasul yang mereka lakukan itu bukan tawasul yang benar, melainkan tawasul yang mengandung kesyirikan. Apabila mereka menjadikan para wali, mau dia wali songo, wali apapun, nabi atau malaikat sekalipun, untuk perantara mereka dalam beribadah atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kenapa pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah disebut togut? Apakah itu penggunaan definisi togut yang benar? Jamaah sekalian, memang benar itu salah satu makna togut. Para pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berhukum dengan hukum Allah adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun yang perlu kita luruskan di sini pelabelan sebagai togut itu terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan syariat itu tidak selalu bermakna pengkafiran. Tidak selalu bermakna pengkafiran. Iya. Adapun orang-orang yang begitu mudah melebelkan kalimat togut ini kepada orang lain, terutama kepada pemerintah, maka pada umumnya yang mereka maksudkan adalah pengkafiran. Pada umumnya yang mereka maksudkan adalah pengkafiran. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita, mengkala li akhihi ya kafir, fakad ba'abihi ahaduhumah siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir saudaranya sesama muslim wahai kafir maka ucapan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya jadi di sini ada peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak gampang memfonis orang itu kafir. Ini bahaya. Inilah salah satu manhaj khawarij. Metode beragama salah satu kelompok sesat yang disebut khawarij. Walaupun yang melakukan ini nggak mau mereka disebut khawarij hari ini. Tapi cara mereka sama dengan cara khawarij dahulu. Iya. Jadi kalau begitu, apakah pemerintah yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah itu kafir atau tidak? Jawabannya jamaah sekalian, pada asalnya tidak kafir, karena yang dia lakukan itu bukan kufur akbar. Bukan kufur besar. Berhukum dengan selain hukum Allah itu adalah termasuk kategori kufur asgar. Dari mana kita mendapatkan pemahaman seperti ini? Jawabannya dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inilah yang disebut metode beragama ahlus sunnah wal jamaah. Kita baca ayat, kita baca hadis, kita nggak tafsirkan sendiri. Tapi kita merujuk kepada pemahaman salaf. Salah satu ayat penting yang harus kita pahami adalah surat Al-Ma'idah. Kalau tidak salah ayat ke-44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka itulah orang-orang kafir. Ya, ini ayat apa namanya? pamungkas, ya. Ayat andalan mereka. Kalau antum dapati satu kelompok pertama antum ngaji dia ajarkan ayat ini, maka ini tanda-tanda khawarij. Ya. Atau sering dia mendoktrin ayat ini, ini tanda-tanda khawarij. Walaupun ayat ini benar, tetapi kalimat haqqin urida bihal batil. Mereka punya kalimat yang benar, namun yang mereka maksudkan adalah makna yang salah. Makna yang batil. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu dengan orang yang baca ayat. Belum tentu dia pahami dengan pemahaman yang benar. Walaupun dia hafal Al-Quran, belum tentu dia pahami dengan pemahaman yang benar. Maka ketahuilah, satu-satunya pemahaman yang akan menyelamatkan kita dari penyimpangan hanyalah pemahaman para sahabat. Orang-orang Hawarij mengatakan kekafiran yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah kufur besar. Menyebabkan pelakunya itu murtad keluar dari Islam. Itu pemahaman mereka. Dan kita pun kalau baca sekilas memang nampaknya seperti itu. Iya kan? Wa لَمْ lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kalau kita baca sekilas, kira-kira apa kesimpulan kita? Bisa jadi kita ikut mengkafirkan. Tetapi kalau kita merujuk kepada pemahaman sahabat, maka para sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan itu adalah kufrun duna kufrin. Kufur asgar, kufur kecil yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kufur kecil. Jadi nggak bisa kita kafirkan pemerintah karena tidak berhukum dengan syariat. Iya. Maka disinilah letak perbedaan antara ahlu sunnah wal jamaah dengan kelompok-kelompok yang sesat yang mengatasnamakan Islam. Yaitu lihat bagaimana pemahaman mereka terhadap ayat. Baik, di sini masih ada uh, perincian, tapi mungkin waktu kita terbatas. Insya Allah Taala kita jelaskan pada kesempatan yang lain. Bolehkah kita mendakwahi orang-orang yang belum bertauhid dengan sebelas poin ini? Sangat boleh. Ini sangat bagus. Di samping mengajarkan kepada mereka inilah perintah Allah dan larangan Allah, juga bisa mengajak mereka menggunakan akal sehat. Iya, sangat baik. Bagaimana cara untuk membuktikan kelemahan Tuhan-Tuhan kaum musyrikin tanpa terkesan memperolok? Ya. Bagaimana caranya? Hmm. Metode yang digunakan Ahmad Dedat itu bagus. Ya. Banyak metode beliau itu bagus. Ya. Dan pernah dipuji oleh Syekh Ibn Uthaymin. Dia ngajak mereka berfikir. Ya. Walaupun ada juga yang marah, ya kan? Kayaknya sulit. Ya. Untuk betul-betul kita selamat dari hal itu. Karena pasti akan ke situ. Betapa karena memang ini tingkat kebodohan yang paling parah. Bagaimana mungkin kita nggak sampai ke situ? Menyatakan sebenarnya dia bodoh, walaupun secara tidak langsung. Iya. Jadi ini terlalu sulit karena memang kenyataannya demikian. Mereka itu sudah pada tingkatan kebodohan yang paling parah. Iya. yang paling bagus kita bacakan ayat. Kita bacakan ayat. Atau kita nukil penjelasan para ulama. Ya. Mungkin tinggal bahasanya saja. Lebih diperhalus. Ya. Tinggal bahasanya. Dan bahasa itu kan berbeda-beda. Bahasa itu berbeda-beda. Ya. Artinya yang kita anggap halus belum tentu orang lain menganggap halus. Jadi kita harus berusaha mencari bahasa yang standar. Ya, semua orang menganggap itu halus. Ya. Jadi barangkali ini kembali pada kemahiran berbahasa saja. Jadi pertanyaannya, Bagaimana dengan bertawassul melalui wali atau syekh? Maksudnya seseorang yang berfikir untuk mendekatkan diri kepada Allah tapi melalui wali atau syekh tersebut dan dia berfikir wali atau syekh tersebut begitu dekatnya dengan Allah dan Rasulullah. Jadi ini logika mereka. Karena para wali, para nabi dan malaikat dekat dengan Allah, maka kemudian boleh dijadikan perantara untuk beribadah kepada Allah. Maka kita katakan pertama ini sudah salah. Sebab ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Tidak boleh dipersembahkan kepada orang-orang soleh untuk kemudian diteruskan kepada Allah. Iya. Karena itulah yang Allah perintahkan kepada kita, beribadah hanya kepadanya. Kemudian yang kedua, ini adalah logika makhluk yang tidak pas untuk diterapkan kepada Allah. Ini jemaah sekalian yang perlu kita ingatkan. Seringkali kita menggunakan logika kita sebagai makhluk pada hukum-hukum makhluk. Lalu kita gunakan kepada Allah. Ini salah satu sebab orang-orang tersesat di dalam beriman kepada Allah. Ya, apa maksud saya hukum makhluk? Kalau mah, kalau kita ada hajat, ada keperluan, atau ada permohonan kepada raja di dunia, itu betul. Kita perlu perantara. Ya. Kita perlu perantara. Mungkin melalui menterinya, melalui orang dekatnya. ya Karena kita nggak kenal. Kita orang biasa, kita nggak kenal. Sehingga untuk lancarnya urusan kita, kadang kita perlu perantara. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Kalau presiden makhluk, itu betul, dia perlu perantara. Dan juga dia perlu pembantu. Gak mungkin dia sanggup mendengarkan keluhan masyarakat yang begitu banyak ini. Kalaupun dia mau mendengarkan, dia gak akan sanggup. Kalaupun dia sanggup, dia juga gak bisa mengabulkan semuanya. Artinya apa? Karena dia lemah. Bagaimana mungkin dia disamakan dengan Allah yang maha kuat, yang maha mendengar? Andai seluruh makhluk dari awal sampai akhir berkumpul di tempat yang satu. Kemudian masing-masing meminta dengan bahasa berbeda-beda dan permohonan yang berbeda-beda. Niscaya Allah Maha Mampu untuk mengabulkan semua itu dan tidak berkurang kekuasaan Allah sedikit pun. Bagaimana mungkin disamakan dengan makhluk yang lemah? Nah ini, ini logika yang harus kita tinggalkan. Iya. Yeah. Dan masih banyak jemaah sekalian terutama dalam bab asma wa sifat. Insyaallah taala nanti kita akan masuk dalam pembahasan lebih detail tentang asma wa sifat. Banyak orang salah sampai tingkatan tersesat karena dia menggunakan logika pada makhluk untuk diterapkan pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apakah seorang jika berbuat maksiat walaupun dosa kecil dengan sengaja dapat dikatakan dia syirik kepada Allah? Jawabannya tidak. Syirik demikian pula kekufuran adalah dosa-dosa khusus. Dia lebih tinggi dari dosa besar dan lebih tinggi dari dosa kecil. Dia adalah dosa terbesar. Ya. Kesyirikan banyak macamnya, kekufuran lebih luas lagi, lebih banyak macamnya dan segala macam bentuk kesyirikan dan kekufuran sudah ada rinciannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mana saja dosa-dosa yang termasuk kategori syirik, kategori kufur. Inilah yang akan kita pelajari. InsyaAllah ta'ala dalam buku ini cukup lumayan diberikan rincian. Jadi nggak semua dosa itu dihukumi syirik atau kufur. Iya. Jangankan dosa kecil, dosa besar sekalipun, dosa-dosa besar yang jumlahnya sangat banyak, maka tidak semuanya termasuk kategori kesyirikan dan kekufuran. Ya. Maka bagaimana caranya kita mengetahui ini dosa syirik, ini dosa besar, ini dosa kecil? Caranya adalah dengan belajar. Caranya adalah dengan menuntut ilmu. Ya. Dan banyak sekali yang sudah sangat jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan misalnya ini termasuk syirik. Contohnya sabda beliau Atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Iya. Insyaallah taala perinciannya lebih detail apa saja yang termasuk kategori syirik besar, apa saja termasuk syirik kecil akan kita pelajari dalam buku ini. Iya. Juga buku lain, buku bagus yang perlu antum pelajari untuk mengetahui macam-macam kesyirikan dan kekufuran adalah kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Sulaiman. Karya Syekh Muhammad bin Sulaiman. Mungkin juga bisa lihat di buku saya, itu sebenarnya ringkasan dari kitab tauhid. Ada salah satu bab yang berjudul macam-macam syirik. Di dalamnya ada 25 poin namun kalau dirinci, itu bisa sampai 40. Jadi karena ada yang besar, ada yang kecil. Dalam satu poin, dia bisa jadi syirik besar, dia, bisa jadi syirik kecil. Ya. Mungkin antum bisa baca di buku tersebut. Itu ringkasan dari kitab Tauhid. Dalam satu bab, yang berjudul macam-macam syirik, itu ringkasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Sulaiman. Wallahu alam. Sudah habis pertanyaan? barangkali kita cukupkan sampai di sini.